ke satu desa terpencil di Pulau Sakarua. Namanya Desa Sirisori. Masuk ke desa itu, disambut oleh penduduk, oleh kepala desa dan sebagainya, perangkat-perangkat desa semuanya menyambut dengan semangat dan mereka berkumpul semuanya di masjid besar setelah saya menyampaikan nasihat ceramah saya beri kesempatan kepada masyarakat untuk barangkali menyampaikan apa yang perlu kesah atau apa yang bisa kiranya kita perjuangkan tidak disangka tidak dinyana dari sana dari rombongan ibu-ibu itu ada yang teriak saya mau bicara Pak Ustadz nah, silakan ya ambil mic langsung dia bicara Pak Ustaz saya ingin menyatakan taubat saya kepada Allah karena saya adalah penyuluh KB dan saya baru taubat betul-betul taubat ternyata KB itu adalah tipu daya Yahudi dan Nasara setelah peristiwa peperangan yang kami alami sekarang di Maluku, Maluku ini kami betul-betul kekurangan personil gara-gara kapi Kami sangat membutuhkan banyaknya personil dari kaum muslimin dan sekarang kami merasakan itu dan saya menyatakan taubat dari perbuatan itu. Kira-kira taubat saya ini diterima enggak Pak Ustadz? Saya bilang, insya Allah segala dosa, segala kemungkaran sampai kafir pun diterima taubatnya kalau sudah menyatakan taubat. Alhamdulillah kata dia. Cukup ini saja Pak Ustaz. Wahakala ini adalah satu peristiwa ringan yang menunjukkan fikroh memang betul-betul kenyataan itu dialami oleh kaum muslimin ketika terjadi peristiwa-peristiwa tersebut dan kita mengerti ternyata teori Robert Thomas Malthus ini ditumpangi dan ditunggangi oleh makar-makar jahat Yahudi dan Nasara yang ingin melambatkan pertambahan jumlah kaum muslimin di dunia maka hukum Islam menyatakan haram untuk orang itu takut anak karena takut rezeki ini adalah tasyabuh dengan jahiliyah menyerupai orang-orang jahiliyah di mana orang-orang jahiliyah itu mereka tak eh, membunuh anak masih bayi antara lain alasannya ialah khasyata imlaq disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran takut miskin maka Allah membantah mereka nahnu narzuqukum wa iyyakum kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan anak-anakmu itu lalu dari sisi mana kamu takut kalau tambah anak berarti tambah beban ha begitu cercaan Allah bagi mereka yang takut punya anak karena takut rizki dan itu haram hukumnya setelah datangnya Islam kata penanya apa maksud hadis orang yang mati tanpa ada bayat berarti mati jahiliyah yaitu hadis yang berbunyi man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah kata Nabi siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya itu ikatan baiat maka dia mati jahiliyah yang dimaksud hadis ini ialah barang siapa yang mati dalam posisi sebagai pemberontak kepada pemerintahnya pemerintah muslimin ha? sehingga dia tidak lagi terikat dengan keharusan taat kepada pemerintah muslimin maka dia mati jahiliyah yaitu mati seperti keadaan orang-orang jahiliyah di mana orang-orang Arab jahiliyah itu tidak taat kepada pemerintah manapun cenderung anarki sikap mereka itu dan tidak mau tunduk kepada penguasa manapun. Itu adalah maksiat, dosa besar. Ya. Bukan berarti mati jahiliyah itu kafir, tetapi dosa besar. Kata penanya, apakah dihalalkan menikahi wanita yang hamil? Ada haram. Hah? Nabi melarang untuk kita mengairi tanaman orang lain. Hah? Mengairi tanaman orang lain yaitu menjimai wanita yang sedang mengandung anak atau bibit orang lain yang ditanam oleh orang lain. Bahada haram. Nah, adapun perkara kasus menikahi wanita hamil yang dihamili oleh si pria yang akan menikahinya itu dan sudah jelas sudah yakin memang itu yang menghamilinya ialah pria yang akan menikahinya itu nah di sini ikhtilaf para ulama ya sebagian ulama menyatakan itu tetap haram karena kemutlakan larangan Nabi menikahi wanita yang hamil sebagian lagi menyatakan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan itu adalah perkara yang mubah terkecuali dari keharum, keharaman yang dalam hal menikahi wanita yang hamil karena dialah yang menghamilinya Hah? begitu istilah para ulama Ya, ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.